bunga gugur. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Gugurlah semua yang bersamanya. Kekasihku, bunga gugur di atas tempatmu terkubur. Gugurlah segala hal equal antara kita. Baiklah kita ikhlaskan saja. Tiada janji kan jumpa di sorga. Karena di sorga tiada kita kan perlu asmara. Asmara cuma lahir di bumi, di mana segala berujung di tanah mati. Ia mengikuti hidup manusia, dan kalau hidup sendiri telah gugur, gugur pula ia bersama-sama. Ada tertinggal sedikit kenangan tapi semata tiada lebih dari penipuan atau semacam pencegah bunuh diri. Mungkin ada pula kesedihan. Itu baginya semacam harga atau kehormatan yang sebentar akan pula berontokan. kekasihku. Gugur, ya gugur, semua gugur. Hidup asmara embun di bunga. Yang kita ambil cuma yang berguna. Ada biru. Alang-alang dan rumputan, bulan mabuk di atasnya. Alang-alang dan rumputan, angin membawa bau rambutnya. Mega putih selalu berubah rupa membayangkan rupa yang datang derita. Sebuah perahu kertas kutemukan tersangkut rumpun bambu di kali di samping rumahku. Di lambungnya tertulis namamu kamu telah menghanyutkannya dari hulu tujuh tahun yang lalu. surat cinta. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur mainan anak-anak peri dunia yang gaib. Dan angin mendesak, mengeluh dan mendesak. Wahai Dek Narti, aku cinta kepadamu. kutulis surat ini kala langit menangis dan dua ekor belibis bercintaan dalam kolam bagai dua anak nakal jenaka dan manis mengibaskan ekor serta menggetarkan bulu-bulunya wahai Dek Narti kupinang kau menjadi istriku kaki-kaki hujan yang runcing menyentuhkan ujungnya di bumi. Kaki-kaki cinta yang tegas bagai logam berat gemerlapan menempuh ke muka dan takkan kunjung diundurkan. Selusin malaikat telah turun di kala hujan gerimis di muka kaca jendela, mereka berkaca dan mencuci rambutnya untuk ke pesta. Wahai Dek Narti, dengan pakaian pengantin yang anggun, bunga-bunga serta keris keramat, aku ingin membimbingmu ke altar untuk dikawinkan aku melamarmu. Kau tahu dari dulu, tiada lebih buruk dan tiada lebih baik dari yang lain. Penyair dari kehidupan sehari-hari, orang yang bermula dari kata, kata yang bermula dari kehidupan, pikir, dan rasa semangat kehidupan yang kuat, bagai berjuta-juta jarum alis menusuki kulit langit, kantong rejeki dan restu wingit. Lalu tumpahlah gerimis, angin dan cinta mendesah dalam gerimis. Semangat cintaku yang kuat, bagai seribu tangan gaib menyebarkan seribu jaring, menyergap hatimu yang selalu tersenyum padaku. Engkau adalah putri duyung tawananku. Putri duyung dengan suara merdu lembut bagai angin laut mendesahlah bagiku. Angin mendesah, selalu mendesah dengan ratapnya yang merdu. Engkau adalah putri duyung, tergolek lemas, mengejar kejapkan matanya yang indah dalam jariku. Wahai putri duyung, Aku menjaringmu, aku melamarmu. Kutulis surat ini kala hujan gerimis. Karena langit, gadis manja dan manis, menangis minta mainan. Dua anak lelaki nakal berseda gurau dalam selokan, dan langit iri melihatnya. Wahai Dek Narti, ku ingin dikau menjadi ibu anak-anakku. serenada merjang. Angkatlah pandang matamu ke swarga loka, ke sejuta lilin alit yang gemetar. Semerbak bau kesturi dan endapan mimpi malammu. Tidakkah engkau mengerti? Aku suami engkau istri kau dan aku yang berpijak di bumi pusaka di tengah alam semesta yang telanjang dan terbuka adalah sumber dari hidup yang baru. Kita adalah persemaian dari dosa, penderitaan, dan nafas harapan kehidupan. Wanita, merapatlah engkau kemari. Bertaburanlah kristal-kristal semangat dalam udara yang menentang mati. Tubuhmu bagai kijang kencana berkilauan di lengan-lengan kuatku adalah pernyataan menentang kehancuran benih insani. Tumpaslah engkau suara malam yang durhaka. Laguku yang ini lahir dari koyak moyaknya mimpi pertama yang menjelma menjadi mimpi kesejuta. Inilah nyanyianku yang lepas dari dadaku, yang terluka dalam penderitaan yang jingga, dan selalu menemu fajar esoknya. Insan tak bisa dihancurkan, merangkak di sepanjang abad, menaruh harapan di tangannya yang menderita, dan percintaan selalu menentang kematian. di dalam udara bau kesturi dan selalu bergema debaran selaksa jantung di kayangan. Ku dekat di kau pengantinku. Melenguh lembu-lembu yang terjaga. Bambu-bambu merapat kedinginan. Berdesir sungai birahi pucuk padi mencium bumi, pohonan hidup dan gemetar, dan bulan menutup wajahnya. Tanganku menjamah dadamu. serenada merah padam. Sekawan kucing berpasang-pasangan mengeong di kegelapan. Sekawan kucing mengeong dengan bising, mengeong dengan panas di kegelapan. Manisku, manisku, Sekawan kucing berpasang-pasang saling menggosokkan tubuhnya di kegelapan. Seekor kucing jantan menyapukan kumisnya yang keras ke bulu perut betinanya. Maka yang betina berguling-guling di atas debu tanah menggeliat dan berguling-guling tak terang pandangan matanya serta dari mulutnya keluar suara panjang karena telah dilemahkan seluruh urat badannya manisku manisku dengarlah bunyi kucing mengganas di kegelapan seekor kucing jantan menggeram dengan dalam di leher betinanya. Maka selagi sang betina kecapean, ia pun menyeringai di kegelapan. ranjang bulan, ranjang pengantin. Ranjang bulan, ranjang pengantin, langit biru lazuardi ditumpu tangan-tangan leluhur. Anjing tanah menggelepar, memekikkan berahi kepayang. Ranjang bulan, ranjang pengantin, Perahu jung seratus layar di pangku lautan tertidur. Gugur bintang satu-satu mengantuk karena berkhayal. Ranjang bulan, ranjang pengantin, kerajaan mambang dan siluman di asapi dupa memabukkan. Terkapar mimpi satu-satu, terbanting di atas batu ujian. Ranjang bulan, ranjang pengantin, bumi keras kehidupan, diwarnai semangat dan harapan. Ladang digarap, dikerjakan, bibit ditanam, disuburkan. Ranjang bulan, ranjang pengantin, ranjang porselin, ranjang gading, ranjang pualam, ranjang batu, ranjang angin, dan ranjang aspal jalanan. Pasang pengantin di telan kehidupan, mata ke depan, dan tangan bergandengan. Nyanyian pengantin kami adalah pagi hari. Kami adalah saya yang pertama. Bumi keras, batu keras, berantuk dengan mimpi. Manisku, manisku, sepasang pengantinku tidak semua orang punya rumah. Tidak semua hari punya nasi. Di atas bumi asing kami berkemah. Kami kepal tangan. Kami unjuk gigi. Manisku, manisku, sepasang pengantinku. Benih telah ditabur tidak semua menjadi. Tanah telah dicangkul dan rumput disiangi. Malam berbulan, siang bermentari, kemarau dan hujan datang berganti. Dengan khidmat kami mencium wajah bumi. Ialah kerajaan dan kuburan kami dengan hikmat kami mencium hidup dan mati kami. Manisku, manisku, sepasang pengantinku. Kehidupan emas dan kematian emas adalah mahkota bagi pengantin. Mahkota emas logam bercahaya ditempa di landasan, diuji di dalam api. Manisku, manisku, sepasang pengantinku. Hutan Bogor Badai turun di dalam hutan. Badai turun di dalam sajak-sajakku. Selalu sayang, aku terkenal kepadamu. Sudah jam empat sore, hujan jatuh di hutan kenari. Semula nampak manis, kemudian mendahsyatkan. Di dalam hujan, mendung dan petir, bumi pun nampak fana. Tak ada yang abadi. Kuruk dan basah jenggot pohonan. Lumut-lumut di dahan, benalu dan paku-paku Aku berpikir, betulkah aku tidak menipumu? Di dalam hujan, bumi dan sajak terasa fana. Berhadapan dengan maut, dengan malu, telanjanglah kita. Menggapailah tangan-tangan kita bagai dahan-dahan pohonan, dan beriaklah suara-suara dalam perkelahian yang fana. Tapi dengan dahsyat, dahan-dahan tetap menggapai. Yang penting bukanlah kekalahan ataupun kemenangan, tapi bahwa tangan-tangan telah dikepalkan biarpun kecapaian. Badai turun di dalam hutan, badai turun di dalam sajak-sajakku,